الحمد لله الحمد لله الذي لا يخيب من أمله ولا يرد من سأله ولا يقطع من واصله ولا يبخس من عمله ولا يسلب من شكره ولا يهزل من نصره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي تفرد بالبقاء والقدم وتوحد بإخراج كل موجود من العدم فقال عز من قائل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من تين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أحمده سبحانه وتعالى على ما ألهم وعلم وأشكره على ما أفضل وأنعم وأعوذ بنور وجهه الكريم من زوال النعم وهجوم النقم وأسأله أن يصلي ويسلم على نبيه الأكرم ورسوله الأفخم وحبيبه الأعظم سيدنا ومولانا وشفيئنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه معادن الفضل والكرم وينابه العلم والحكم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia dari atas mimbar ini saya berpesan kepada diri saya pada khususnya dan kepada para hadirin pada umumnya untuk selalu meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya serta mengikuti sunnah-sunnah nabinya dan meneladani akhlaknya karena dengan demikian kita semua akan menjadi golongan yang beruntung di dunia hingga di akhirat nanti semoga Allah Ta'ala menggampangkan kita melaksanakan itu semua amin amin ya rabbal alamin sidang Jumat kaum muslimin rahimakumullah ketahuilah bahwasanya dunia itu adalah merupakan sesuatu yang sangat cepat hilangnya cepat perginya, banyak kesibukannya, serta banyak kesusahannya. Jika ia datang kepada seseorang, maka dia akan menyibukkannya, serta akan memfitnahnya. Dan jika dunia itu pergi dari seseorang, maka dia akan menyusahkannya, serta akan membuatnya sedih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan dunia yang fana ini dengan pepohonan yang dijadikan oleh seorang musafir sebagai tempat bernaung untuk sesaat pada hari yang sangat panas tapi tak lama kemudian dia akan pergi darinya dan meninggalkannya maka alangkah ruginya bagi orang-orang yang rakus terhadap dunia serta cinta kepadanya dan alangkah bodohnya dia dan alangkah cerdiknya orang-orang yang zuhud di dalamnya dan tidak mencintai dunia yang fana ini dan ketahuilah bahwasanya tidak ada kesenangan yang murni bagi seorang mukmin yang berakal dalam dunia ini. Jika kita dapatkan dalam dunia ini sebuah kesenangan, maka pasti akan diiringi dengan kesusahan atau kesenangan tersebut akan menyebabkan kita lalai daripada Allah dan hari akhirnya. Adapun orang bodoh maka mereka tidak mereka akan merasa senang di dunia ini karena mereka tidak tahu kemana arah tujuannya dan untuk apa mereka hidup dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya darun liman la dara lahu, wa malun liman la mala lahu, wa la yajma' man la agla lahu." Yang artinya, dunia itu merupakan rumah bagi orang yang tidak punya rumah kelak di akhirat. dan merupakan harta bagi mereka yang tidak punya harta kelak di akhirat dan telah mengumpulkannya orang-orang yang tidak mempunyai akal. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lainnya, "Ad-dunya la tasfu li mu'min kaifa wa hiya sijnuhu wa bala'uhu." Dunia itu tidak akan menyenangkan bagi seorang mukmin. Bagaimana akan menyenangkannya? Karena dunia itu tempat penjaranya dan tempat balaknya. Berapakah nilai dunia dan berapakah harga dunia yang mana terkadang karena dunia itu kita saling iri, saling dengki, kita putuskan tali silaturahmi dan kita dan kadang-kadang dunia itu menjadi sebab kita berselisih, bercocok antara keluarga serta handai tolan dan juga di antara sesama saudara muslim. Dan kadang-kadang karena karena dunia itu tumbuh banyak macam-macam penyakit hati, di dalam hati kita yang akan merusakkan kejernihan hati kita yang menjadi tempat pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi sebab kelak jasad kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa nilainya dunia ini? Berapa harganya dunia ini? Maka jawabannya langsung dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dalam hadis yang berbunyi, "Lau kanatid dunya indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha batama Yang artinya, jika seumpama dunia itu di mata Allah sebanding dengan satu sayap dari seekor nyamuk, maka niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya setengah air kepada seorang kafir. Jadi berdasarkan hadis tadi, ternyata dunia itu bahkan tidak sebanding dengan satu ekor satu sayap dari seekor nyamuk maka hal itu kalau karena kalau hal itu terjadi maka niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya setengah air minum kepada orang kafir tapi lihat bagaimana kenyataannya ternyata orang-orang kafir itu justru lebih banyak yang kaya daripada orang-orang mukmin tidak benar jika kita menyangka banyaknya dunia bagi seseorang merupakan sebuah tanda akan kemuliaan orang itu di sisi Allah. Bahkan diriwayatkan dalam suatu hadis yang artinya semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini tidak pernah sekalipun Allah memandangnya dengan pandangan rahmat. Karena kalau memang pandangannya demikian itu benar, maka saya yang paling berhak mendapatkannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia, pemimpin para nabi dan para rasul yang karenanya Allah menciptakan alam semesta ini. Tapi lihatlah apa yang terjadi kepada beliau beliau meninggalkan dunia yang fana ini dan sama sekali tidak pernah sekalipun beliau kenyang dengan roti yang empuk yang terbuat dari yang terbuat daripada gandum. Padahal kunci kekayaan dunia sudah pernah disodorkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW tapi beliau menolaknya seraya berkata aju yauman wa Ashba yauman fa idza ju'tu da'awtu Allah wa tadarra'tu ilaihi wa idza syabi'tu hamidtu Allah wa syakartu yang artinya aku lebih memilih untuk menjadi hamba yang sehari lapar dan sehari kenyang. Jika aku lapar, aku berdoa kepada Allah dan memohon kepadanya. Dan jika aku kenyang, aku bersyukur kepada Allah dan memujinya. Sedangkan pandangan yang benar tentang dunia ini adalah Allah sengaja meluaskan dunia ini kepada sebagian orang untuk mengujinya serta mencobanya dan menjadikan dunia itu sebagai fitnah untuknya. Maka barang siapa yang mengumpulkan dunia itu dengan cara yang benar dan diridhoi oleh Allah SWT serta menggunakan harta tersebut sesuai dengan anjurannya Allah, maka dia akan meraih ridhonya dan Allah akan memberikannya pahala seperti pahala orang-orang yang zuhud dari dunia ini. Dan jika mendapatkan dunia ini dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Taala, atau menggunakannya untuk perbuatan-perbuatan maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala maka niscaya Allah akan menyiksanya dan memberikannya untuknya kehidupan yang nista kelak pada hari kiamat waliyadzubillah masyarakat muslimin rahimakumullah ada beberapa hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan dunia yang pertama adalah dunia dengan segala isinya yang merupakan harta yang menjadi sebab kita mendapatkan rizki adalah merupakan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah, bahkan sesuatu yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak kita berada di perut ibu berumur 120 hari atau tepatnya 4 bulan, Allah telah menetapkan rezeki kita serta umur dan jodoh kita. Sehingga buat apa kita susah? Buat apa kita ragu? Buat apa kita galau memikirkan tentang rezeki kita sebagaimana hal itu dikatakan oleh Habiban Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam syairnya Gadda min ta'ala bir rizqil gawam fil kitabil munzal nurin lil anam alladhi li ghayrik lam yasil ilaik walladhi gusim lak hasilun ladaik fashtagil bi rabbik walladhi alayk fi farjil haqiqa wasyar'il masun la yakthur hammuk ma qaddir yakun Ya artinya Allah telah menjamin dengan rezeki hambanya Sebagaimana hal itu ditetapkan dalam kitab yang diturunkannya Yang bukan ditulis untuk kamu tidak akan sampai kepadamu Sedangkan rezeki yang ditentukan untukmu Pastilah akan sampai kepadamu Jika kamu sudah tahu akan hal itu Maka hendaknya jangan kau sibukkan dirimu dengan urusan dunia Dan sibukkanlah dirimu dengan urusan akhirat dan syariat yang terjaga ini Serta janganlah engkau banyak susah dan sedih karena sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala tidak dapat berubah dan tidak dapat ditolak dan sesungguhnya yang membuat kita ragu serta khawatir akan rezeki kita, akan masa depan kita, baik untuk diri kita maupun anak istri kita, tidak lain dan tidak bukan mereka itu adalah musuh-musuh pebuyutan kita yaitu para setan dan iblis yang ingin menjadikan kita semua sebagai teman-temannya kelak di akhirat di dalam neraka waliyadzubillah sesuai dengan firman Allah Taala inna syaitana ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya sesungguhnya para setan itu selalu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan memerintahkan kalian untuk berbuat keji maka yang seharusnya untuk kita lakukan yang berkaitan dengan dunia ini adalah carilah dunia sebanyak-banyaknya untuk tujuan akhirat tapi dengan cara dan usaha yang diridhoi oleh Allah taala dan juga kita harus berkeyakinan bahwasanya jika Allah menetapkan rezeki kita pada hari itu kita dapat, pasti kita akan mendapatkannya. Dan jika Allah sudah menetapkan kita tidak akan mendapatkan pada hari itu, pasti tidak akan kita dapatkan rezeki tersebut sehingga kita akan sabar dan bersyukur pada Allah dan pasrah kepadanya dalam segala hal. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk selalu berzikir di dalam setiap setelah selesai melaksanakan salat lima waktu untuk kita mengucapkan Allahumma la mani lima ataita wa la mu'tiya manat wa la yanfa'u dal jaddi minkal yang artinya ya Allah tidak kena ada yang dapat mencegah jika engkau ingin memberikan dan tidak ada yang dapat memberikan jika engkau ingin mencegahnya sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia Dan yang kedua, serta yang paling penting dari ini semua adalah kita semua akan mempertanggungjawabkan harta yang kita dapatkan dan untuk apa kita menggunakannya. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جزابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسب فيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به Ya artinya tidak akan melangkahkan kaki dari tempat dia dihisap oleh Allah sehingga dia akan ditanya tentang empat hal. Tentang umurnya, untuk apa dia menggunakannya? Tentang jasadnya, untuk apa dia melentikannya Dan tentang hartanya, dari mana dia dapatkan? Dan untuk apa dia pergunakan? Serta tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan daripada ilmu tersebut? Kita semua nanti akan ditanya, dari mana harta yang kita dapatkan? Untuk apa kita gunakan? Berapa banyak di antara kita yang tidak peduli dari mana datangnya harta yang kita dapatkan, tidak peduli apakah didapatkan dari sebab yang halal maupun yang haram. Takutnya orang semacam ini masuk dalam ancaman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man lam yubali min aina akal, lam yubalillahu lam yubalillahu min aina adkhalahun nar." Yang artinya barang siapa yang tidak peduli dari mana dia makan, maka Allah juga tidak akan peduli karena sebab apa dia akan dimasukkan ke dalam neraka nanti. Bahkan terkadang kita tidak peduli walaupun harta yang kita punya kita dapatkan dengan cara yang diharamkan, dengan cara menipu, dengan cara mencuri, dengan cara korupsi maupun mengambil hak orang lain secara zalim. Artinya dia sangat tahu bahwasanya harta yang didapatkannya jelas-jelas haram dan tidak boleh digunakan, tapi dia tidak peduli akan hal itu takutnya orang semacam ini tidak mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Nabi kita Muhammad bahwasanya nanti ada seseorang yang telah mengambil haknya orang lain sehingga pada hari kiamat nanti dia akan mencariku seraya dia berkata ya Rasulullah tolonglah aku ya Rasulullah bantulah aku ya Rasulullah berikan syafaat untukku maka aku katakan padanya bukankah sudah aku sampaikan Ala gabbalaku ama gabbalaktu bukankah aku sudah sampaikan kepada kamu maka sekarang aku tidak bisa membantumu dan memberi syafaat kepadamu mari kita belajar kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warda waskanana wa fasihal jinan di mana dia tidak pernah makan kecuali dia bertanya terlebih dahulu asal muasal daripada makanan yang dia akan makan bertanya kepada keluarganya bertanya kepada budaknya Sehingga suatu suatu hari beliau merasakan rasa lapar yang sangat. Kemudian disodorkanlah oleh budaknya makanan untuknya. Maka dengan lahap Sina Abu Bakar memakannya. Sehingga setelah selesai beliau makan, maka hamba itu berkata pada Sina Abu Bakar Siddiq, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau tidak seperti biasanya menanyakan asal muasal makanan yang engkau makan?" Maka dengan spontan Sa'ad Bakar berkata, Oh iya, itu karena saya sangat lapar. Dari mana engkau dapatkan makanan ini? Maka budak tersebut berkata, aku dapatkan makanan itu dari seorang kafir Gureis yang sedang mengadakan hajatan perkawinan. Maka setelah itu Syaikh Bakar langsung mencangkel tenggorokannya supaya memuntahkan isi makanan yang sudah terlanjur dia makan tadi. Sehingga tidak cukup sampai di situ, maka beliau menggunakan air untuk dimasukkan ke dalam mulutnya kemudian dicongkel lagi supaya keluar sisa-sisa daripada makanan tersebut sehingga budaknya berkata kepadanya wahai Abu Bakar kenapa engkau repot-repot melakukannya dan menyiksa dirimu dengan memuntahkannya maka sahabat Bakar Siddiq berkata demi Allah jika makanan yang haram itu tidak akan keluar dengan aku muntahkan kecuali dengan melepaskan nyawaku maka pasti aku akan melakukannya untuk itu inilah sebuah percontohan Inilah sebuah gambaran dari seseorang yang bertakwa kepada Allah dan seseorang yang takut kepada azab Allah. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah menggampangkan untuk kita mendapatkan rezeki yang barakah, yang banyak, yang halal, serta nanti di akhirat Allah tidak makan hisapnya. Ya Allah, ampuni segala macam dosa-dosa kami, Ya Allah. Dari atas mimbar ini, di tempat yang mulia ini, di rumahmu ini, di dalam waktu yang sangat mulia ini, kami berdoa, Ya Allah, ampunkan segala macam dosa kami, Ya Allah. Dosa yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Dari dosa yang sengaja maupun maupun yang tadi yang kami tidak sengaja melakukannya ya Allah dari dosa yang berkaitan denganmu maupun dosa yang berkaitan dengan manusia dari dosa-dosa yang besar maupun dari dosa-dosa yang kecil ya Allah berikanlah keyakinan kepada kami semua bahwa rezeki kami tidak akan kemana-mana dan tidak akan dimakan oleh orang lain karena sebab itulah karena kami melakukan dosa demi dosa ya Allah tetapkanlah kami sebagai hamba-hambamu yang berbahagia di dunia maupun di akhirat nanti bersihkanlah hati-hati hati kami dari sifat iri dan dengki, dari sifat sombong dan congkak, dari sifat riak dan ujub sehingga hati-hati kami berhak mendapatkan curahan rahmatmu ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ya Rahim, ya Rauf, selamatkanlah kami semua dari segala macam fitnah di zaman ini. Dan kalau bukan karena maunahmu, maka kami tidak akan selamat dan pasti akan terjerumus ke dalam fitnah itu. Ya Allah, jadikanlah puncak kebahagiaan kami ketika Engkau mencabut nyawa kami semua dan keluarga keluarga kami serta keturunan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر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 المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر